Terakhir kita bahas adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 52 qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idan labtaghaw ila dzil arsy sabila katakan pada mereka kalau bersama Allah ada ilah-ilah lain kama yaqulu sebagaimana apa yang mereka katakan idan labtaghaw kalau begitu mereka akan mencari ila dil arsi sabila. Mereka akan mencari jalan kepada dil arsi kepada pemilik arsh Wa fiha lil mutaakhirin Dalam ayat ini ada dua pendapat, dua tafsir. Salah satunya latakhadhu sabilan ila mughalabatihi. Pendapat pertama, niscaya mereka akan berupaya untuk mencari jalan kepada pemilik arsh untuk mengalahkannya. Ini pendapat pertama. Artinya misalnya mereka akan bersaing. Tuhan-Tuhan lain akan bersaing dan berupaya untuk mengalahkan yang memiliki ars. Kalau ada Tuhan lain. Ini tafsir pertama. Tafsir yang kedua lebih sahih. Wa sahih al-manqul anis salaf. Pendapat yang kedua yang lebih sahih yang dinukil dari salafus salih seperti dari Qatada dan lainnya dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya Walam yadkurhu ghairuh dan tidak disebutkan dalam tafsir lain, disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bahwa makna ayat tadi, takhudhu sabilan bitaqarrub ilaih." Kalau ada tuhan-tuhan lain, niscaya tuhan-tuhan lain itu akan mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan besar. Qul Qaulihi ta'ala, pendapat kedua ini tertukung dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhihi tadhkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sungguhnya ini ada peringatan. Faman syaa'a dan siapa yang bisa, siapa yang mampu, hendaklah mereka mengambil jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang merasa ilah, merasa Tuhan kuat kekuasaannya, silahkan berupaya untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bisa? apakah dia mampu wa dhalika annahu qala law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun karena mereka sesungguhnya tidak mengatakan seperti itu mereka tetap menyatakan seperti apa yang dinukil tentang musyrikin jahiliyah bahwa mereka mengatakan ini hanya tuhan-tuhan kecil yang tidak mungkin bisa menyaingi Tuhan besar. Kami hanya mencari jalan kepada Allah melalui Tuhan-Tuhan kecil tadi. Itu ucapan musyriki yang dinukil dalam Al-Quran berapa kali kisah tentang mereka. Lau kana ma'ahu alihatun kama yakulun. Makanya Allah bilang, Lau kana ma'ahu alihatun kama yakulun. Kalau saja pada Allah atau bersama Allah ada Tuhan-Tuhan lain, kama yakulun sebagaimana mereka katakan, Wahum la yaquluna dzalik innal alam lahu sani'an. Dan mereka tidak berkata bahwa alam ini memiliki dua sani'. Tidak memiliki dua pencipta. Bal ja'alu ma'ahu alihatan ittakhaduhum syufa'a. Bahkan musyrikin mengatakan adanya Tuhan-Tuhan itu hanya sekedar syufa'a. Pemberi syafaat. Syafi' pembela-pembela di hadapan Allah. Apa kata mereka ketika ditanya tentang masalah sembahan mereka? Apakah kalian beribadah pada berhala-berhala itu padahal Allah sebagai ilah? Mereka katakan mana buduhum? Kami tidak menyembah mereka. Mana abuduhum? Kami tidak beribadah pada benda-benda kecil ini. Tetapi liyukarribuna ilallahi zulfa hanya menjadikan perantara kepada Allah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui benda-benda ini yang mereka juluki dengan ilah, lata, Uzza dan Manat, kuburan orang saleh, pohon keramat dan sebagainya yang mereka anggap bisa mendekatkan kepada Allah, bisa membelanya di sisi Allah dan bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Sehingga kita katakan pada mereka seperti apa yang Allah katakan dalam ayat ini. Kalau memang ada seperti yang kalian katakan, bahwa ini pembela-pembela di sisi Allah. Ini yang dekat dengan Allah. Yang bisa menjadi perantara kepada Allah. Niscaya mereka labtagaw ila zil arsi sabila. Niscaya mereka akan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka berkata mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya sekedar mendekatkan diri kami kepada Allah melalui berhala-berhala tadi. Bikhilaf al-ayat al-ula. Beda dengan ayat yang sebelumnya. <clears throat> Tentang masalah. Kalau ada dua ilah la fasadata. Berarti kalau ada ilah-ilah lain. Labtagaw ila zil arsi sabila. Allah katakan. Kama yakulun. Kalau saja ada Tuhan lain. Seperti apa yang mereka katakan. Seperti apa yang musyrikin katakan ketika itu. Dan musyrikin meyakini berhala-berhalanya sekedar perantara pada Allah. Sekedar mendekatkan diri pada Allah. Berarti mereka punya keyakinan yang salah. Bahwa benda-benda tadi bisa mendekatkan diri mereka pada Allah. Sebagai sesuatu yang dekat dengan Allah. Berarti dianggap dekat dengan Allah. Apakah anak-anak Tuhan, apakah jelmaan, apakah yang diyakini oleh mereka dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan batil. Kalau benar ucapan mereka. Niscaya benda-benda tadi pasti akan ibtagaw ila dil arsi sabila. Pasti akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pendapat yang kedua, pendapat yang rajin tentang tafsir ayat tadi. Labtagaw ila dil arsi sabila. Sedangkan tafsir yang pertama, mereka menafsirkan mencari jalan kepada Allah untuk menyainginya. Ini karena mereka latar belakangnya menganggap bahwa itu meyakini adanya pencipta-pencipta banyak sehingga mereka akan bersaing pasti akan saling mengalahkan dan tidak ada di antara mereka yang bisa menciptakan arus yang agung sehingga mereka akan berupaya untuk mengalahkannya untuk menyainginya. Lihat latar belakang penafsiran tadi. Penafsiran yang ini karena mengira itu adalah persaingan masalah rububiyah. Sedangkan yang kedua lebih rajih karena Allah katakan kama yaqulun seperti apa yang mereka katakan. Kalau saja ada Tuhan-Tuhan lain seperti apa yang mereka katakan. Baik. Yang mereka katakan apa? Yang dikatakan oleh kaum musyrikin apa? Mereka tidak mengatakan ini pencipta. Lata, Uzza dan mana pencipta langit dan bumi tidak. Tapi mereka anggap Tuhan karena bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga apa maknanya labtaghu ila dil sabila? Justru sebaliknya, bukan menyaingi, bahkan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar. Sama seperti ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah alladzina ya'buduna mereka-mereka yang disembah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Seperti ayat itu. Apa gambaran yang digambarkan dalam ayat ini? Alladzina ya'buduna, mereka-mereka yang beribadah kepada sesuatu, maka semua yang diibadahinya dalam keadaan yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, mereka mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mana yang lebih dekat? Dalam tafsirnya ternyata mereka-mereka yang menyembah nabi, menyembah orang saleh, menyembah para malaikat. Nasrani yang menyembah Nabi Isa. Semua yang disembahnya adalah abid lillah. Para anbiya mendekatkan diri pada Allah. Para malaikat beribadah pada Allah. Orang-orang saleh beribadah kepada Allah. Yang kalian sembah itu sedang mencari jalan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan kalian bukan kepada Allah tapi kepada mereka. Ayyuhum akrab, mana yang lebih dekat? Tanfilin perhatikan. Ayat dengan ayat lainnya saling menjelaskan. Qala rahimahullahu taala berkata beliau pensyarahan ayat atau pensyarah kitab ini menyatakan selanjutnya <clears throat> anwa at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul. Sekarang apa jenis tauhid yang diajarkan oleh para rasul? ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل رسل الله ونزلت به الكتب Nau'an. Kemudian tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh rasul-rasulnya, yang diturunkan dalam kitab-kitabnya ada nau'an, ada dua jenis tauhid. Tauhidun fil itsbat wal ma'rifah wa tauhidun fil talab wal qasd. Tauhid yang diajarkan oleh para rasul, tauhid yang terkandung dalam Quran itu ada dua. Tauhid dalam penetapan dan pengenalan yang tidak terkait dengan amalan. Yang kedua, tauhid fi talab wal qasd. Yang kedua, tauhid dalam menunjukkan dan mengarahkan amalan. Berarti ada tauhidul ilmi al-khabari, ada tauhidul amal. Ada tauhid secara ilmu, secara ilmu itu kami yakin Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah kami yakin dialah yang memberi rezeki. Kami yakin dialah satu-satunya yang menguasai langit dan bumi. Yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung. Semuanya al-ma'rifah. Pengenalan terhadap Allah diyakini dalam hati. Ini dikatakan tauhid al-ilm al-khabari atau tauhidul isbat wal ma'rifah. Mengenali, menetapkan. Mengenali, percaya, meyakini. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, talabi wal qasad dalam memberikan dan dalam meminta. Meminta sesuatu kepada Allah saja dan memberikan sebuah amalan juga kepada Allah saja. Ini juga tauhid, mengesahkan. Apa yang kalian niatkan dengan amalan kalian untuk Allah. Kemudian kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Berarti mengesahkan dalam talab dan mengesahkan Allah dalam kosong. dalam meniatkan. Baik kita lihat syarahnya. Fal awal wa isbatu haqiqatu dzatir Rabb ta'ala wa sifatihi wa fa'alihi wa asma'ih. Adapun yang pertama berarti tauhid, mengesahkan Allah dalam menetapkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, amalan atau sifat-sifat yang sifatnya fi'liyah atau nama-namanya semuanya kita tetapkan, kita yakini untuk Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un fi dzalika kullih. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah dalam semua itu. Dalam nama-namanya yang mulia, dalam sifat-sifatnya yang tinggi, tidak ada yang menyamainya satu makhluk pun. Kama akhbara bihi an nafsihi sebagaimana Allah kabarkan tentang dirinya dalam kitabnya. Wa kama akhbara rasuluh dan sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Wa qad afsaha al-Qur'an an hadha an-naw'i kull al-ifsah. Dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sejelas-jelasnya. Kull al-ifsah, sefasih-fasihnya, sejelas-jelasnya digambarkan dalam Al-Qur'an masalah ini. Sebagaimana tertulis dalam awal surat Al-Hadid, di awal surat Taha, dan di akhir surat Al-Hasyr, dan di awal surat Alif Lam Mim Tanzil Sajdah di awal Ali Imran dan di awal surat Al-Ikhlas kalau kita buka satu persatu maka isinya adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر تبي akhir surat الحشر خلونا أعزكم الله Taha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Sampai Allah katakan, Ar-Rahmanu alal arsy istawa dalam surat Taha. Ar-Rahman di atas arsnya Maha Tinggi. Apa kewajiban kita terhadap ayat-ayat yang seperti ini? Apa kewajiban kita terhadap ayat-ayat yang seperti ini? Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ilah kecuali Dia, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Apa kewajiban kita terhadap ayat-ayat seperti ini? Tidak ada lain kecuali Ma'arifah wal isbat. Mengenalinya bahwa Allah memang memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Di antaranya Al-Malik, Al-Quddus, al salam Al-Mu'min. Kami meyakininya. Mengenali dan menetapkan. Inilah dikatakan tauhid al maarifah wal isbat. Tauhid pengenalan dan penetapan. Atau ada istilah pula yang lain tauhidul ilmi, al-khabari, tauhid yang sifatnya ilmu. Kami mengenali dan kami mempercayai. A'zamu ayat kitabillah. Ayat yang terbesar, teragung dalam Al-Quran. Isinya masalah ini. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah kenalkan dirinya, dialah Allah. Yang tidak ada ilah kecuali dia yang hayu ya qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum yang tidak pernah disentuh rasa kantuk nggak pernah tidur apa kewajiban kita terhadap ayat seperti ini? Mengenali nama-nama Allah itu yang terkandung dalam ayat itu, mengenali sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam ayat itu, yang dikenalkan oleh Allah sendiri, dan kemudian aman nabihi. Kami beriman dengannya dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Allah dikatakan Malik, penguasa, raja, tapi tidak sama dengan raja-raja pada makhluk. Tidak sama dengan raja-raja yang rendah di dunia ini. Demikian pula ketika kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ar Allah Subhanahu wa taala berkuasa, tentunya nggak bisa dibandingkan dengan penguasa-penguasa zaman sekarang. Allah Maha Kuasa. Laisa kamitslihi syai' dan terus seperti itu. Kita terangkan apa yang ada dalam Quran kita yakini, kita imani dan kita katakan tidak sama dengan makhluk manapun. yang kedua. Huwa tauhidut talabi wal qasad. Yang kedua tauhid mengesahkan Allah dalam talab dan dalam qasad. Talab dalam berdoa, dalam meminta, dalam berharap. Sedangkan qasad dalam mengarahkan ibadah kita kepada siapa? harus kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Mithla ma tadammanathu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Inilah yang terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Terkandung dalam ayat ini bahwa kita beribadah hanya kepada Allah. Qul, katakan wahai Rasul. Kepada mereka ya yuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Orang-orang kafir datang utusannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin bagi-bagi jatah. Dah ini saja, kamu boleh berdakwah dengan caramu dan kami akan ikut kamu. Kami beribadah kepada apa yang kamu ibadahi satu tahun. Tapi tahun berikutnya kamu yang beribadah pada Tuhan-Tuhan kami. Kan adil kata mereka. Ya ini damai tapi gersang. Damainya orang-orang musyrik adalah karena mereka tidak memiliki tauhid. Terhadap berhala mereka, mereka tidak mengesahkannya. Sehingga mereka bisa beribadah dengan ibadah kalian mau. Mau saya sholat seperti kamu, tapi nanti tahun depan kamu yang sholat seperti kami menyembah Tuhan kami, kata mereka. Maka jawabannya Allah yang mengajarkan pada Rasul. Qul, katakan pada mereka, ya ayuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami nggak akan beribadah kepada apa-apa yang kalian ibadahi. Kalian mau ikut syukur, enggak ya wis. Enggak perlu pakai mensinkronkan <laughs> menggabungkan dua agama tauhid dengan syirik enggak mungkin. Kalau dituruti ya sudah kami beribadah pada kalian. Pada apa yang kalian ibadahi satu tahun. Terus kalian beribadah kepada apa yang kami ibadahi satu tahun. Kira-kira apakah tauhid yang menang atau syirik yang menang? Kesyirikan. Ketika mereka beribadah dengan apa yang kita ibadahi kepada Allah tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena mereka dalam keadaan yakin berhala mereka tetap sesembahan yang hak maka tidak diterima sebuah ibadah kalau masih meyakini adanya kesyirikan atau adanya Tuhan-Tuhan lain. Sedangkan kitanya ketika beribadah dengan apa yang mereka ibadahi, gugur seluruh ibadah kita. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau beribadah kepada selain Allah, engkau berbuat syirik, layah yahbatanna amaluk akan gugur seluruh amalanmu. Maka hancur semua tauhid tadi. Sehingga tidak bisa seperti itu. Allah yang mendiktekan langsung kepada Rasulnya, Qul, katakan kepada mereka, Ya ayuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wahai orang-orang kafir, kami gak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun bukan penyembah apa yang kami sembah. Perhatikan, yang awal dikatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi yang kedua, sifatnya nafi. Dan kamu bukan penyembah apa yang kami sembah. Kenapa? Walaupun kamu duduk di sini, ikut berdiri, ikut sujud, ikut ruku, walaupun ikut bertakbir Allahu Akbar, kamu tetap bukan penyembah apa yang kami sembah. Kenapa? Karena ibadah dasarnya tauhid. Mereka belum punya tauhid. Ibadah apapun dasarnya tauhid, tanpa tauhid tidak akan diterima satu ibadah pun. Ibadah salat dia kerjakan, tapi dalam keadaan dia yakin tahu dapat saya akan beribadah pada benda-benda tadi. Tahun depan saya akan beribadah kepada berhala-berhala tadi. Apa faedahnya? <laughs> Barakallahu fikum. Ini menunjukkan yang namanya ibadah harus dengan tauhid. Tanpa tauhid nggak sah ibadah. Sehingga dinafikan. Wala antum abidu nama abud. Kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Demikian pula yang terkandung dalam ayat Allah Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Yang terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 64 Allah berfirman kepada nabinya juga mengajarkan untuk berikrar. Qul katakan ya ahlal kitab. Wahai ahlal kitab, wahai Yahudi dan Nasrani, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Hendaklah, marilah kemari kita sama-sama untuk mengambil satu kalimat yang sama. Mengambil kata sepakat, apa itu? Allah na'budu illallah. Kita jangan beribadah kecuali pada Allah. Lihat ajakannya. Menunjukkan kalau mereka sesungguhnya sudah kenal Allah. Nasrani kenal Allah. Yahudi kenal Allah. Tetapi sayang mereka menyekutukannya dengan nabi-nya, Mereka menganggap Isa bin Allah yang lain menganggap Uzair ibn Allah sehingga mereka beribadah pula pada nabinya. Maka kalau kalian kenal Allah wahai Yahudi wahai Nasrani, marilah kemari. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Marilah kemari kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Mari kita sepakati. Kalian kenal Allah, kita kenal Allah. Kalian tahu tentang ilah yang maha besar yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalian punya rububiyah. Kenal rububiyah Allah. Mari kita sepakati. Jangan beribadah kecuali pada Allah. Subhanallah. Kalau saja mereka berikrar, selesai. Mereka akan menjadi orang yang bertauhid karena mereka sudah kenal Allah. Sayang, mereka menyekutukan Allah dengan nabinya. Mereka anggap nabinya seperti Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terjerumus dalam kekafiran. Maka tidak mungkin bisa bersama. Nggak mungkin bisa digabung tiga agama samawi kecuali dengan ayat ini. Ini nggak mungkin ajaran pluralis. Apa itu pluralisme? Yang mau campur baurkan antara tiga agama ini. Atau mungkin agama yang lain lagi. Tapi sebagian besar mereka ingin menggabungkan tiga agama samawi ini untuk menjadi satu ummah yang bersaudara. Kita sama. Dan berusaha untuk membuat pesantren. Di sana diajarkan Nasrani, diajarkan Yahudi, diajarkan Islam. Dan dianggap itu satu agama. Dan mereka mengaduk-ngaduk supaya jadi satu agama. Ya nggak akan mungkin. Nggak akan bisa. Kalau dia masih kenal tauhid kaum musliminnya, nggak akan bisa. Kecuali kalau muslimin yang diajak untuk bergabung dengan mereka dalam satu agama, diruntuhkan tauhidnya, baru bisa Atau yang kedua dan ini lebih bagus, Yahudi dan Nasrani-nya meninggalkan kesyirikannya dan kemudian kalimatin sawah Marilah kembali ila kalimatin sawain bainana wa bainakum kepada satu kalimat antara kami dengan kamu yaitu kita sepakat untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kalau mereka ya, tayyib. Allah mengatakan begini. Allah memerintahkan begini, Allah memerintahkan begitu. Sampai Nabi Isa diutus oleh Allah, kamu harus turuti Nabi Isa. Dan Nabi Isa berkata, akan datang Nabi setelahku yang namanya Ahmad, Muhammad. Akan selesai. Akan jadi mereka orang-orang muslimin. Ahli tauhid ini yang dikatakan tauhid at-talab wal qasad. Dalam mengarahkan ibadah kita kepada siapa? Demikian pula yang terkandung dalam surat Tanzil kita. Dan juga di akhirnya atau di awal surat Yunus dan di tengahnya dan di akhirnya, di awal surat Al-A'raf dan di akhirnya, wa jumlah surat Al-An'am. Man bin a'azakumullah wa ghalibu suwaril Qur'an bahkan sebagian besar surat dalam Al-Quran mutadaminatun linawaiyat tauhid mengandung dua jenis tauhid ini apakah tauhid ma'rifah wal isbat ataupun tauhid talab wal qasad kedua-duanya terkandung dalam Quran bahkan sebagian besar Quran fa innal qur'ana imma khabarun 'anillahi wa asma'ihi wa sifatih karena karena yang namanya Al-Qur'an isinya bisa jadi berita tentang Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Berarti tauhid apa? Tauhid fil ma'rifati wal isbat. Untuk mengenali nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan kemudian menetapkannya. Wa huwa tauhidul ilmi al khabari. Dan nama lainnya adalah tauhid ilmu al khabari. Wa imma da'wah ila ibadah ibadatihi atau isi Quran kalau bukan pengenalan terhadap sifat-sifat Allah bisa jadi berita atau ajakan kepada ibadah agar beribadah kepada Allah sendiri jangan beribadah pada lainnya dan hendaklah melepaskan peribadatan kepada selain Allah maka ini tauhid at-talab wal qasad tauhid dalam mengarahkan ibadah A'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an Ani'budullaha wattaquh hendaklah beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya la tusyriku bihi syai'an dan jangan berbuat kesyirikan sekian banyak ayat mengandung perintah untuk beribadah pada Allah dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Berarti tauhid talabi wal qasad. Bisa jadi pula isi Al-Qur'an amrun wa nahyun wa ilzamun Perintah, larangan, keharusan untuk terikat dengan ketaatan pada Allah. atau Allah wa Rasul. <coughs> Taati Allah, taati Rasul. Semua syariat-syariat yang diperintahkan, apakah berupa perintah atau larangan, itu adalah syariat Allah yang merupakan konsekuensi tauhid. Hukukut tauhid wa mukmilatuh. Hak-hak tauhid, konsekuensi tauhid dan pelengkap penyempurna tauhid. Bisa jadi pula dalam Al-Qur'an berisi khabarun an ikramihi li ahli tauhid. Bisa jadi berita tentang golongan ahli tauhid berita tentang nabi-nabi, berita tentang orang-orang saleh, berita tentang kaum mukminin, berita tentang mereka para pembela tauhid. Wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah dan juga berita tentang akibatnya orang-orang ahli tauhid dan apa yang Allah berikan padanya di dunia kemenangan, kemuliaan, ketinggian dan apa yang Allah muliakan mereka di akhirat Allah berikan pahala, Allah mudahkan hisabnya hisaban yasira. Allah berikan pada mereka kemudahan, Allah masukkan mereka ke dalam jannah. Wa hum jazaa'u tauhidihi. Maka ini pun termasuk bicara tauhid. Lihat ahli tauhid, mereka dibela oleh Allah di dunia, dimenangkan di dunia dan dibela oleh Allah Taala di akhirat dan dimaafkan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam jannah. Dan juga bisa jadi Quran berisi sebaliknya, menceritakan tentang ahlu syirki, golongan musyrikin wama fa'ala bihim fid dunya dan apa yang Allah perlakukan mereka di dunia. Allah timpakan azab pada mereka. Allah timpakan kehinaan pada mereka. Minan nakali wama yahullu bihim fi 'uqba. Apa yang Allah timpakan di dunia dari petaka dan musibah pada mereka dan juga kekalahan-kekalahan direndahkan oleh Allah. Wa ma yahullu bihim dan Allah ceritakan pula apa yang diberikan pada mereka nanti fil 'uqba di akhirat. Minal 'adab Allah ceritakan adab mereka. bahwa jaza uman kharaja hukmit hukmi tauhid. Ini pun sama berbicara tentang tauhid. Artinya peringatan kalau kalian mengikuti jalan musyrikin, lihat akibatnya. Di dunia kehinaan, di akhirat adab. Wal Qur'anu kulluhu bitauhid. Maka Al-Qur'an ini seluruhnya berbicara tentang tauhid, wa huquqit tauhid, wa jazaa'it tauhid, wa fi sya'ni syirk wa ahlihi wa jazaihim. Quran seluruhnya berbicara tentang tauhid, hak-haknya tauhid, balasan tauhid, pembelaan terhadap ahli tauhid, perintah untuk bertauhid, uluhiyah dan rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim dan juga menceritakan tentang kesyirikan, tentang lawannya tauhid. Kesyirikan dan orang-orangnya dan akibatnya dan kejelekannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tauhid apa bukan tauhid? Alhamdulillah rabbil alamin. Tauhid. Baru ayat pertama kita baca di muqaddimah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tauhid. Segala puji bagi Allah rabbul alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid. Tauhid sifat. Tauhid ma'rifah wal isbat bahwa Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Malik yaumiddin. Sama tauhid. <laughs> Malik Yaumiddin. Bisa dibaca Malik Yaumiddin, bisa dibaca Malik Yaumiddin. Dan kedua-duanya bermakna. Hak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Malik wa Malik. Allah pemilik dan Allah penguasanya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tauhid. Tauhid apa? Hah? Kalau tadi tauhid ma'rifah wal isbat, mengenali Allah sebagai Rabbul Alamin, mengenali Allah sebagai Rahman Rahim, mengenali Allah sebagai Malik Yaumiddin. Kemudian tauhid at-talabul qasad. Tauhid dalam menunjukkan ibadah kita. Karena di sini diajarkan iya Abu na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tauhid. Tauhid at talabi wal qasad. Ihdina siratal mustaqim. Tauhid. Tauhid apa? Kalau tadi tauhid qasad menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah, hanya kepada aku beribadah dan talab meminta iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, termasuk ihdina siratal mustaqim, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid surat al mustaqim tauhid. Artinya kita sedang bertauhid, berdoa hanya kepada Allah. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Kami beriman bahwa nggak akan ada yang bisa menakdirkan hidayah kecuali Engkau. Nggak akan ada yang bisa menentukan simpulan dapat hidayah, simpulan tidak kecuali Engkau ya Allah. Maka kami meminta hanya kepadamu. Ihdina. Tunjuki kami. Ila al mustaqim mutadammin lis'al al-hidayah ila tariq ahli tauhid dan juga meminta bimbingannya kepada jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya ahli tauhid. Tauhid. Ya Allah, aku minta ditunjuki ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Ahli tauhid. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin para anbiya para siddiqin para syuhada para orang-orang saleh yani hidayah ila tariqi ahli tauhid الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dan jangan kau jerumuskan kami ke jalannya orang-orang maghdubi alaihim waladhdallin jangan jerumuskan kami ke jalannya orang-orang yang menyimpang dari tauhid Apakah menyimpang dari tauhid karena kebodohan mereka, yakni dalam keadaan tidak mau menerima ilmu atau karena mereka-mereka yang menentang dengan kesombongannya. Al-maghdubi alaihim adalah orang-orang yang menentang ilmu dengan kesombongannya. Sedangkan abalin orang yang tersesat. Yang tidak mau dikasih bimbingan, cari jalan sendiri, akhirnya sesat di faraqat tauhid dan kedua-keduanya kedua-duanya menyelisihi tauhid. Menyelisihi tauhid yang satu dengan syubhat, yang satu dengan syahwat. Berarti Al-Fatihah min awalihi ila akhirih fit tauhid. Alhamdulillah rabbil alamin fit tauhid. Ar-Rahman Rahim tauhid. Malik yaumiddin tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid. Ihdinas siratal mustaqim tauhid. Semuanya menjelaskan tentang tauhid. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya dengan tauhid ini. Wa syahidat lahu bihi malaikatuh wa anbiya'uh wa rusuluh. Dan juga mempersaksikan tentang tauhidullah para malaikatnya, para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aslih barakum. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط kata Allah Allah mempersaksikan bahwasanya dirinya la ilaha illahu bahwa dirinya tidak ada Tuhan lain selain dia dan juga para malaikatnya dan juga orang-orang yang berilmu Siapa orang-orang yang dikatakan oleh Allah dengan ulul ilm? Pertama adalah para rasul dan para anbiya yang mereka langsung diberi Allah ilmu berupa wahyu pada mereka. Dan yang berikutnya adalah pengikut-pengikutnya. Pengikut para rasul yang menerima ilmu yang diajarkan oleh para rasul. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist mereka menegakkan keadilan la ilaha illa huwal azizul hakim enggak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia al aziz al hakim yang maha mulia lagi memiliki hikmah juga Allah Subhanahu wa taala katakan inna dina indallahi islam sesungguhnya agama ini yang paling hak di sisi Allah adalah Islam. Karena Berarti Allah mempersaksikan tauhid dirinya, mengesahkan dirinya. Dan juga para malaikat mempersaksikan. Dan juga para ulul ilmi, para anbiya dan para rasul. Fatadammanat hadhihi al-ayat al-karimah isbatu haqiqatit tauhid. Maka ayat ini pun membicarakan tentang hakikat tauhid. Dan kemudian ar-rad ala jami'i tawa'ifid dhallal. Dan juga merupakan bantahan terhadap seluruh kelompok-kelompok sesat al-dhallal yang menyimpang dari jalan tauhid. Fatadammanat ajallu syahadah wa a'zamuha wa adaruha wa asdaquha. Maka terkandung dalam ayat tadi setinggi-tinggi persaksian karena persaksian dari Allah sendiri dan para malaikatnya dan para anbiya. Berarti setinggi-tinggi persaksian. Wa a'zamuha seagung-agung persaksian. Wa adaruha dan yang paling adil dari persaksian dan yang paling jujur dari persaksian persaksian. Gak ada kalimat yang lebih jujur daripada kalimat la ilaha illallah. Karena emang nyata, gak ada yang memiliki kekuasaan seperti Allah. Gak ada yang memiliki langit dan bumi kecuali Allah. Sehingga tidak layak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang hak. Asdaku qila. Asdaku qila sebenar-benar ucapan. Sehak-hak ucapan. Qala rahimahullah. Wa min ajalli syahidin bi ajalli masyhud. Berarti setinggi-tinggi yang mempersaksikan. Setinggi-tinggi yang dipersaksikan dan setinggi-tinggi persaksian. Yang mempersaksikannya Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Yang dipersaksikannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang esa, yang la ilaha illahu. Kalimatnya kalimat tauhid sehingga persaksiannya merupakan a'zamu syahadah, setinggi-tinggi persaksian karena a'zamu syahidin wa a'zamu masyhudin wa asdaqu kalimatin. Yang mempersaksikannya Allah yang maha tinggi. Yang dipersaksikannya Allah yang maha tinggi. Dan kalimatnya kalimat yang paling hak dari seluruh kalimat. Afdalul dzikri f'alam annahu la ilaha illallah sebaik-baik zikir ketahuilah yaitu kalimat la ilaha illallah. disebutkan wa ibaratu salafi syahida taduru ala al-hukm wal qada wal i'lam wal bayan wal akhbar. Kalau kita lihat makna kalimat syahida artinya persaksian dalam bahasa Indonesia, kalau kita lihat dalam terjemah atau dalam komus apa makna syahida maka akan didapat di sana makna-makna syahida. Taduru ala lingkupnya sekian makna. Beberapa makna di antaranya tidak akan keluar dari makna-makna ini. Makna syahida bisa hakama, bisa qada, bisa i'lam, bisa bayan, bisa ikhbar. Bisa maknanya menghukumi. Bisa maknanya memutuskan. Bisa maknanya memberitahu. Bisa maknanya menjelaskan. Bisa maknanya memberitahu bisa maknanya menunjukkan. Ini makna-makna kalimat syahidah Dan memang seorang yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah atau dikatakan dalam ayat ini syahidallah Allah mempersaksikan artinya Allah memutuskan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah menetapkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah menyatakan, Allah membenarkan, Allah menerangkan Allah membayangkan, memberikan kejelasan bahwa yang namanya ilah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hukum, qada, i'lam, pemberitahuan, bayan, penjelasan, ikhbar, pemberitahuan. Wa hadhil aqwal kulluha haqqun. Makna-makna tadi semuanya hak terkandung dalam kalimat syahidah. Sehingga makna syahidah itu tidak enteng. Makna syahidah itu besar. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan saya bersaksi dia harus paham apa maknanya bersaksi. Tidak mungkin dia bersaksi dalam keadaan tidak ngerti. Saya bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Kamu tahu apa maknanya la ilaha illallah? Tidak tahu. Dia belum bersaksi. Kenapa belum bersaksi? Maknanya syahidah itu tadi sudah diucapkan memberitahu, menerangkan, mengikrarkan. Kalau kamu nggak tahu, apakah kamu sudah menjelaskan? Belum. Apakah kamu sudah memutuskan? Belum. Sudah menghukumi? Belum. Kamu belum menghukumi, belum memutuskan, belum menyatakan, belum mengikrarkan. Karena kamu nggak tahu apa maknanya la ilaha illallah. Bahkan kisah Allah, orang-orang Indonesia pun paham bahasa Indonesia. Kalau kalian ada orang yang mengatakan kami bersaksi, apakah diterima persaksiannya kalau dia tidak tahu? Saya bersaksi, si fulan pelakunya. Kamu lihat sendiri, atau kamu tahu, atau kamu dari mana kamu bersaksi seperti itu? Ya pokoknya, walaupun saya tidak lihat, walaupun saya tidak dengar, walaupun saya tidak tahu, saya bersaksi. Apakah diterima persaksiannya? Enggak diterima persaksiannya. Ditolak di pengadilan manapun di seluruh dunia. Kalau ada saksi yang tidak tahu, mempersaksikan. Kamu bersaksikan kamu tahu? Enggak. Ditolak persaksiannya. Sehingga yang namanya persaksian adalah suatu kalimat yang mengandung makna saya menghukumi saya memutuskan, saya menyatakan, saya mengikrarkan, saya menerangkan.